Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim <coughs> dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah juga hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang Gorobatul Islam dan menjelaskan tentang Al-Guroba itu menjelaskan bahwa Islam datang dengan asing dan akan terjadi asing kembali di akhir zaman kemudian hadis itu menjelaskan tentang berbahagialah orang-orang yang diasingkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dari sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bada al-Islamu goriba Wa sayaudu goriba kama bada'a Fatuba lil guroba. Islam datang dengan asing dan akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana ketika datangnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fatuba lil guroba." Maka berbahagialah bagi orang-orang yang diasingkan. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengsifati tentang siapa yang dimaksud dengan kaum guroba. Di antaranya disebutkan dalam tiga redaksi, <coughs> yaitu di antaranya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Rasulullah SAW ditanya, "Kila man hum ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Lalu di dalam hadis Amr bin As, demikian juga hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, unasun salihun bi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum yang dimaksud dengan kaum guroba mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, mereka mentaati Allah, mereka berada di atas sunnah di tengah-tengah manusia yang menyimpang, baik dari sisi akidahnya, cara beribadahnya, cara muamalahnya dan akhlaknya. Yang mentaati mereka lebih sedikit ketimbang yang menentang mereka. Lalu dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjawab, "Alladzina yafirruna bidinihim anil fitan. Mereka kaum Goroba itu adalah orang-orang yang mereka lari dari fitnah untuk menyelamatkan agamanya. Demikianlah Rasulullah SAW mengsifati kaum Goroba. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada masa tertentu akan muncul fitnah dan beratnya orang-orang yang berpegang teguh dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al mutamassiku bi kitabillah kal di al jamr. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam riwayat-riwayat yang lainnya ketika menjelaskan kaum guruba ini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah bagikan orang yang memegang bara api. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, Inna min waraikum ayyamus sabri as-sabru fihinna mislu qabdil ala jamar lil amili fihinna mislu ajir khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi wa fi riwayatin ajru khamsina minkum Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah bagaikan orang yang memegang bara api. Setelah masa kalian, artinya setelah masa keemasan, masa kuatnya kebenaran, maka akan muncul hari-hari yang sobar pada waktu itu, orang yang sobar kepada kebenaran, orang yang sobar dalam hak bagaikan orang yang memegang bara api. Dan orang yang tetap istiqomah dalam kebenaran dengan dahsyatnya fitnah, maka mereka akan dilipat gandakan ganjarannya 50 lipat di antara kalian. Kita punya kepada para sahabat Ridwanullahi taala alaihim. Demikianlah di antara beberapa redaksi tentang Al-Guruba yaitu orang-orang yang diasingkan dan berbahagialah orang-orang yang diasingkan. Dan demikianlah beberapa redaksi hadis yang menyebutkan tentang Islam akan asing kembali. Dalam hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah taala pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah taala ada empat bahasan. Bahasan yang pertama tentang gorobatul Islam. Wa anwa'u gorobatil Islam. Pembahasan yang pertama asingnya dinul Islam dan pembagiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi asingnya dinul Islam kepada dua jenis, kepada dua bagian atau dua masa yaitu gorobatul ula kemudian gorobatul saniyah Rasulullah SAW bersabda innal islama bada agoriba dalam satu riwayat bada al islamu goriba Islam datang dengan asing yang dimaksud bahwa ketika dinul Islam dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihi salam maka dinul Islam yang dibawa oleh Nabi SAW yang mengajarkan tauhid dan memberantas kesyirikan, mengajarkan keadilan, memberantas keboliman, mengajak manusia taat kepada Allah, melarang manusia maksiat kepada Allah. Maka di tengah-tengah orang kafir, dinul Islam dianggap gorib. Dinul Islam dianggap asing. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, maka orang-orang kufar Quraisy mengatakan aja alal alihata ilahan wahida inna hadza syai'un ujab. Apakah akan dijadikan ilah yang banyak, sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Jadi gorib. Maka ini adalah gorobatul ula. Islam asing pada fase pertama yaitu gorobatul Islam bainal kufar. Islam asing di tengah-tengah orang kafir. Adapun yang kedua Nabi Hasan menjelaskan wasayaudu goriba kama bada dan Islam akan kembali asing sebagaimana pertama kali datang. Wahadihil gorobah yani asania a'zamu wa akbar min gorobatil ula. Wa inna gorobatul saniyah gorobatul Islam baina ahlil Islam. Karena Islam asing pada masa yang kedua sesungguhnya adalah Islam akan asing di tengah-tengah umat Islam. Di tengah-tengah pemeluknya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada fase yang kedua, pada masa yang kedua, Islam akan asing kembali tetapi Islam asing tidak hanya di depan orang-orang kafir. Hakikat dinul Islam, inti dari ajaran Islam akan asing di tengah-tengah umat ini. Di mana umat Islam atau orang-orang yang mengaku muslim, orang-orang yang mengaku muslimah sebagian besar di antara umat ini akan merasa asing dengan agamanya sendiri. Sebab kita mengetahui di antara umat ini ada yang mengenal Islam hanya kalimat syahadatain saja. Mereka tidak mengenal perintah-perintah Allah. Mereka tidak mengenal larangan-larangan Allah. Apabila disebutkan sekian perintah Allah, disebutkan dalil, maka mereka menganggap asing agamanya. Apabila disampaikan kepada mereka larangan-larangan Allah muharramat apa yang diharamkan Allah apa yang diharamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka pun asing dengan agamanya bahkan tidak sedikit di antara sejumlah umat Islam yang tidak tahu kalau salat itu wajib saum itu wajib zakat itu adalah wajib mereka hanya mengenal kalimat la ilaha illallah saja mereka mengenal hanya lafad syahadatain tapi tidak memahami maknanya. Orang yang menegakkan sunnah, orang yang mengajarkan sunnah akan dianggap asing. Orang yang mengajarkan Islam dengan keaslian Islam, Islam yang asli, Islam yang utuh, Islam yang murni, yang diajarkan oleh Nabi Wasallam yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim maka mereka menganggap asing tidak tahu kalau ini adalah perintah Allah kalau ini adalah larangan Allah dan ini diberitakan oleh Nabi SAW akan terjadi ini inilah pembagian asingnya dinul Islam Lalu pembahasan yang kedua dari hadis ini. Apa yang menyebabkan sebagian besar ajaran Islam asing di tengah-tengah umat ini? Apa yang menyebabkan sebagian besar umat Islam tidak tahu agamanya? Mereka tidak tahu keindahan dinul Islam. Mereka tidak tahu keagungan dinul Islam, kemuliaan dinul Islam. Sehingga ketika mereka berbicara tentang akidah, dia harus mencari satu pemikiran, satu pendapat kepada yang lain. Ketika mereka berbicara tentang negara, dia harus mencari buku-buku, harus mencari referensi, harus mencari tentang pemahaman yang lain. Ketika mereka membahas tentang ekonomi, lalu dia mencari satu pemikiran, satu pemahaman, satu sistem kepada pemikiran yang lain. Ketika mereka berbicara tentang rumah tangga, mereka mencari satu sistem kepada sistem yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dalam Islam. Bagaimana Islam mengatur tentang seluruh sistem kehidupan ini? Mereka tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena mereka asing terhadap dinnya sendiri. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Islam asing kembali di akhir zaman? Setelah Islam ini punya kekuatan, setelah nampak dinul Islam ini <coughs> di tengah-tengah manusia, lalu akan kembali asing. Maka ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang berbeda-beda. Salah satu sebab yang disebutkan ada dua sebab utama, yaitu al-jahlu wahubud dunya, fitnatu syahwat wa fitnatu syubuhat karena telah menimpa kepada umat ini dua penyakit. Yang pertama kejahilan kepada agamanya. Jadi kebodohan kepada agamanya. Yang kedua karena umat ini condong kepada dunia. Disebutkan dalam hadis yang para ulama berbeda pendapat tentang sahihnya hadis ini, tetapi hadis ini maknanya dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang kita akan sebutkan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinatin min rabbikum. Fatamuruna bil ma'ruf wa tanhauna an munkarin. Wa tujahiduna fi sabilillah. Fasatadharu fikum sakratan. Sakratul jahli wa hubul aish. Wa satahawwaluna an dhalik. Fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna anil munkar wala tujahiduna fi sabilillah al hadis. Kalian sekarang ini berbicara dengan para sahabat. Kalian sekarang para sahabat berada dalam terang benderang. Kalian komitmen berpegang teguh kepada kebenaran dinul Islam kepada sunnah. Berada dalam manhaj yang satu, di atas akidah yang satu, di atas jamaah yang satu, di atas hidayah maka kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah sehingga menjadi generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang dipuji oleh Allah taala dan dipuji oleh Nabi Wasallam mereka ini. Lalu akan muncul di tengah-tengah kalian dua penyakit yang menyebabkan umat ini terpuruk. Yang menyebabkan umat ini rusak. Itu apa? Al-jahlu kebodohan dan yang kedua adalah hubud dunia wa karohiyatul maut. Di mana menimpa kepada umat ini penyakit cinta dunia dan takut kematian. Para talabatul ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala. Dua penyakit ini yang menyebabkan umat Islam menjadi asing kepada agamanya sendiri. Kebodohan. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya dan tersebarnya kebodohan? Intinya ada dua juga. Yang pertama, hilangnya himmah. Dari sebagian kaum muslimin mempelajari agamanya. Jadi rendahnya keinginan, rendahnya kemauan, rendahnya motivasi mempelajari agama ini. Karena di antara kaum muslimin kita bisa mencermati ada yang mempelajari Islam ini setahun sekali, hanya kalau mendengarkan khutbah Idul Fitri. Udah begitu yang menyampaikan ceramahnya juga hadis-hadis lo'if ya. Hadis palsu. Ceritanya ngalang ngidur walaupun itu hanya setahun sekali khutbahnya. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang mempelajari Islam itu hanya ketika ada ritual-ritual tertentu. Ketika ada pernikahan, mungkin seperempat jam dengarkan nasihat. Ada orang hitanan, ada orang syukuran, baru dengar agama ini. Ada sebagian kaum muslim mungkin belajar agama ini seminggu sekali ketika khutbah Jumat. Udah begitu pada ngantuk lagi ketika mendengarkan khutbahnya. Jadi mereka tidak punya keinginan, tidak ada himmah sebagian besar umat ini kepada agamanya, mempelajari agamanya. Mereka tidak mengenal halal dan haram. Yang dulu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala para sahabat, Jabir Ibnu Abdullah hanya satu hadis berjalan satu bulan. Mencari hadis satu bulan berjalan. Mereka punya himmah aliyah. Mereka punya motivasi yang sangat tinggi menjaga agama ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim, Anas bin Malik. Ya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Mereka menjaga agama ini. Maka muncul orang-orang yang malas hari ini. Bahkan jangankan orang awam, antum aja yang hadir di masjid hari ini, majelis hari ini. Kadang-kadang antum juga tidak punya program kenapa duduk di majelis taklim. Dan buat apa kita duduk di majelis taklim? Tidak ada program, tidak punya tujuan. Kenapa? Tidak punya catatan, tidak bawa buku, udah punya penyakit kada orang Jawa Barat barho kalau bubar pohok lupa tidak bawa catatan lain para sahabat mereka masa ke masa mereka mampu menghafal apa yang didengar ya kita hari ini jangan berbicara orang lain kita yang duduk di seperti ini hari ini berbeda keinginannya ya. jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala killah hari ini belajar tentang agama beda Bayangkan kalau bukan oleh para sahabat, kita juga sekarang tidak akan tahu bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Saya berikan contoh ya. Wa'il ibnu Hujrin, di antara sekian para sahabat yang meneliti bagaimana sholatnya Nabi SAW. Beliau mencontohkan bagaimana tasyahud dan bagaimana meletakkan tangan ketika tasyahud. Wa wada'a yadahul yumna ala fahdihil yumna. Wa wada'a yadahul wa wada'a yani yadahul yumna ala fahdihil yumna. Wa wada'a yadahul yusra ala fahdihil yusra. Baginda Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan dan tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Lalu beliau menjelaskan lihat wa qabada al-hinsil wal binsir. Beliau melipat jari manis dan kelingkingnya wahalakobil ibham wal wusto dan beliau membuat lingkaran dengan jari yang tengah dengan ibu jarinya wa asyarobi usbu'ihi coba jemaah yang dirahmati Allah taala kalau bukan sahabat kalau karakter mereka seperti hari ini kita udah ngaji bukan tadi juga tidak ingat nih saya mempraktekkan antum setelah pulang mungkin tidak berita kepada istri kepada anak Bu, tadi Ustaz Abu Qatadah bikin gini nih. Ya. Gak pernah kita. Kalau para sahabat bagaimana? Mereka mempertontonkan langsung. Demikian aku tadi melihat Nabi Salam sholat. Bilang sama istrinya. Bilang sama tetangganya. Bilang sama anaknya. Lainnya. Hari ini kita tidak tahu agama. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Kilatul ahlil ilmi. Karena sedikitnya orang yang berilmu, sedikitnya ulama, dan sedikitnya orang yang berdakwah hari ini. Dengan itu Nabi SAW mengatakan Allah la yakwidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal abdi Walakin yakwidul ilmi qabdil ulama Hatta la yanabka aliman itakhodan nar asan juhala Fasu'ilu fa'aktu bigari ilmin fadallu wa adallu Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang hamba. Dalam arti orang yang pintar jadi bodoh enggak ya. Tapi diangkatnya ilmu dengan meninggal dunianya para ulama, dengan perginya para ulama. Sehingga tatkala para ulama telah meninggal dunia dan semakin sedikit ulama, maka yang ada di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang jahil. Maka ia diminta fatwa, dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, Ida dahabat ulama'ukum wa kasurat juhalukum wa kasurat kura'ukum, wa qalat fuqaha'ukum." Wa fi riwayatin wa kasurat khutoba'ukum, wa qallat ulama'ukum. Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah di akhir zaman apabila telah pergi para ulamanya, telah meninggal dunia para ulamanya, dan semakin banyak orang bodohnya. Semakin banyak ahli kiroah, mungkin yang melanturkan Quran dengan suara yang merdu banyak. Dimungkinkan juga satu zaman banyak yang hafal Al-Quran tetapi tidak tahu maknanya. Bahkan para jamaah, para bapak, para kaum muslimin di mana saja berada, perhatikan ya. Ingat belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran bukan sampai menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran supaya fakih tentang agama ini. Ajarkan kepada anak kita. Jangan kita mengatakan kepada anak kita supaya jadi muhafid. Supaya nanti ngajarin Quran lagi, baca lagi, baca lagi. Itu aja, bukan. Supaya fakih. Karena dalam hadis ini menunjukkan nanti akan banyak orang-orang yang ahli Quran. Dalam arti mungkin makhorijul hurufnya, mungkin yang berkaitan dengan suaranya adalah banyak. Tetapi sedikit orang yang paham kepada maknanya. Maka oleh sebab itu Abdullah bin Aun menyebutkan wasiat. Qala salah satu asyain fa inni uhibbu li nafsi wa li ikhwani. Hadhi sunnah ayat ta'allamuha Wahadal Quran an yatadabbaru makna. Yani makna. Wa an la yada'an nasa ila khairin. Kata beliau, tiga perkara yang aku menyenangi bagi diriku dan saudara-saudaraku. Apa saja kata beliau? Yang pertama, ini sunnah dipelajari. Pelajari hadis itu sanadnya. Pelajari periwayatannya. Pelajari tentang istimbatnya. Tentang hukumnya pelajari. Yang kedua, dan Quran ini ditadaburi maknanya. Tapi masa ini berbeda, Pak. Umur 50 tahun, umur 70 tahun baru baca tentang makhorijul hurufnya. Ya, bahkan di Roja juga sangat gencar sekali. Tapi baru apa? Belajar hurufnya, belajar tentang makhorijul hurufnya. Ya ini juga tidak tidak buruk. Ini baik juga gitu, pahalanya besar. Cuma Abdullah bin Aun menyebutkan nasihat untuk mentadaburi maknanya. Kenapa? Karena satu saat akan hilang orang-orang yang mentadaburi makna Quran ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wa kasurat ukum, wa ulama ukum. Banyak ahli ceramahnya. Bahkan sekarang orang ceramah diperlombakan. Ada pil dakcil. Memilih dai cilik. Sekarang diperlombakan. Kalau sekedar ceramah. Bahkan hadis satu bisa ceramah satu jam ngelantur ke sana kemari. Bahkan hadis doib saja diceramahkan itu hari ini. Dan sedikit orang yang tahu tentang agamanya. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam tidak bisa membedakan antara ulama dengan penceramah, ini adalah fitnah yang terbesar. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala Orang yang layak untuk menjawab pertanyaan tentang agama setidaknya harus paham tiga perkara. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yan bagi liman hamala nafsahu alal futiyah an yakuna aliman bi aujuhil Qur'an aliman bis sahihi was saqimi aliman bis sunnani wajib atas setiap orang yang menempatkan diri sebagai pemberi fatwa untuk mengetahui tiga perkara. Yang pertama, tahu sendi-sendi Al-Quran. Tahu tafsir Al-Quran. Tahu tentang istimbat-istimbatnya. Yang kedua, bisa memisahkan sohi dengan bo'if. Memiliki kemampuan dan keilmuan tentang ilmu hadis. Yang ketiga, mengetahui di mana keberadaan hadis. Kalau orang ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya menyentuh zakar, batal atau tidak? Pak Ustad, apa hukumnya memakan daging unta membatalkan sholat, membatalkan wudhu atau tidak? Jangan pendapatnya hemat saya adalah boleh, hemat saya adalah tidak boleh. Tapi dia harus mengatakan hadisnya ini. Hadisnya adalah kalau orang berpendapat tidak boleh apa membatalkan wudhu, bahwa Rasulullah ditanya, Ana tawabau min luhul ibil, kola na'am ana tawaba'u min luhumil gonam qala in syi'ta apakah aku berwudu dari memakan unta mana Nabi Yusuf mengatakan iya apakah aku ber, apa berwudu karena memakan daging kambing kalau mau silahkan jadi berarti kalau memakan daging unta membatalkan kalau makan daging kambing tidak membatalkan tapi kalau mau wudu silahkan ini sebutkan hadisnya kalau orang ditanya apa hukumnya membaca bismillah ketika akan wudu dia harus menyebutkan hadisnya. Di mana Nabi SAW mengatakan la wudu aliman lam yadkur ismallah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Derajatnya Hasan. Tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah ketika berwudunya. Hadisnya. Nah, sekarang sedikit orang yang mengatakan qala Allahu qala Rasulu qala ashabuhu. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Para sahabat berkata seperti ini. Setiap dia ditanya tentang agama. Tapi ceramah ke ceramah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ulama tidak digemari hari ini. Tapi penceramah digemari. Kalau bisa ketawa, kalau bisa bikin eh, apa ketawa, Enar. Tapi kalau orang yang punya keilmuan tentang ilmu hadis, tidak tenar hari ini. Dan ini adalah penyebab Islam itu gorib hari ini. Di tengah-tengah umat ini. Maka kita mendapatkan hari ini ketika disebutkan agama, oh ini mah agama baru katanya. Kenapa? Padahal dia belum belajar. Padahal dia tidak tahu tentang agama itu. Yang kita dapatkan di lingkungan-lingkungan kita hari ini. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkannya dalam riwayat-riwayat yang lain. Nah, ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena sebagian besar umat Islam ini terfitnah dengan dunia ini. Mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, hubud dunia wa maut. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan, mal fakru ahsya alaikum walakin ahsya alaikum ida busit yani ida busit atau dunya fatanafasuha kama tanafasuha Nabi Salman mengatakan tidaklah kepakiran yang aku takuti akan kalian tetapi ketika dibukakan dunia ini maka kalian berlomba-lomba sebagaimana kaum sebelum kamu berlomba-lomba. Maka kalian celaka sebagaimana telah celaka orang-orang sebelum kalian. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara fitnah terbesar di akhir zaman munculnya orang-orang yang amal soleh tujuannya dunia. Jadi niat amal soleh untuk dunia. Orang sholat malam untuk cari jabatan. Orang pergi menunaikan ibadah haji, orang pergi menunaikan ibadah umrah untuk apa? Cari jabatan. Cari kenyamanan semata, religius. Tidak berkaitan dengan ini perintah Allah, mengagungkan perintah Allah, ini perintah Rasulullah SAW, mengagungkan perintah Rasulullah SAW. Tidak berkaitan dengan itu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara fitnah di akhir zaman di mana orang mencari ilmu untuk dunia. Mencari ilmu untuk dunia dan belajar ilmu untuk dunia. Maka dengan itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, badi rubil a'mal fitanan kakit atil laili mudlimah yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya Nabi SAW mengatakan bersegeralah kalian kepada amal soleh sebelum munculnya fitnah fitnah syahwat dan fitnah syubuhat dimungkinkan orang itu pagi harinya mukmin sorenya telah berpindah agama atau melesat dari agama ini menyimpang. Mungkin saja sorenya masih istiqomah, paginya telah berpindah agama atau mungkin dia menyimpang jauh. Apa kata Nabi Sallam? Mereka menjual agamanya dengan secuil dari bagian dunia ini. Fitnah, syahwat, fitnah syubhat yang dahsyat di zaman ini. Yang di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ketika Hudaifah bertanya, "Fahal mim ba'di al khairi fihi dakhanun min syarrin?" Qala na'am, du'atun ala bi jahannam. Man ajabuh qadahu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah, qala min jildatina wa yatakalamu bi alsinatina. Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan muncul lagi masa keburukan? Maka Nabi Salman mengatakan iya. Bagaimana itu kata Hudaibah? Yaitu munculnya para juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Siapa yang mengikuti seruannya, maka akan diseret ke jurang api neraka. Lalu Hudaibah bertanya, sebutkan sifatnya. Mereka berkulit seperti kulit kita dan ber berbahasa dengan bahasa kita. Artinya berpura-pura Islam. Berpura-pura beragama Islam tetapi mereka menyeret ke jurang api neraka. Ini adalah fitnah syubhat. Yang dimaksud dengan fitnah syubhat munculnya penyimpangan-penyimpangan. Tetapi karena saking bodohnya umat Islam terbawa. Bahkan kita beri contoh ya. Ya, kalau kita menelaahnya sedikit mungkin ini kata orang menggelikan. Bagaimana ada orang tertipu dengan seorang yang mengaku jadi nabi namanya Cecep gitu. Ini sangat Mengerikan itu. Setidaknya kalau orang jadi nabi namanya Muhammad, Ahmad gitu. Kok ini namanya Cecep gitu. Masih ada pengikutnya lagi. Gitu. Namanya Cecep ini orang Sunda lagi gitu. Kok nabi namanya Cecep gitu. Subhanallah. Ini kebodohan di tengah-tengah umat ini. Bahkan bukan hanya itu ya. Ada jamaah yang heran tidak tahu sholat jenazah. Pas di Mekah di Madinah, Ustaz katanya maaf, aku tadi heran katanya nunggu sholat kok tidak ada sujud dan rukunya. Nunggu aku ruku dan sujudnya kapan? Tiba-tiba salam. Sholat apa ini katanya? Ternyata ini intelek kalau dari sisi ilmu dunianya. Tapi tidak tahu apa itu sholat jenazah. Subhanallah. Asing Islam ini tengah-tengah umat ini. Kenapa? Karena tadi muncul orang yang dilebeli ustad, dai cuma bisa ngomong. Dia tidak tahu tentang agama ini. Apalagi mungkin dimunculkan oleh media. Orang-orang ulama tidak ada. Orang-orang bodoh muncul. Dan ini salah satu penyebabnya. Ini bahasan yang keduanya. Bahasan yang ketiganya. Nabi SAW menjelaskan fatuba lil guroba maka berbahagia bagi orang-orang yang diasingkan dalam poin yang ketiga menunjukkan bahwa ahlul hak guroba di akhir zaman ahlu sunnah guroba di akhir zaman dalam potongan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad menegakkan kebenaran, orang-orang yang komitmen kepada kebenaran, orang-orang yang teguh tangguh di atas sunnah, itu ada diasingkan di akhir zaman. Maka dengan itu para ulama mengatakan tarafaku bi ahli sunnah fa innahum aqlun nas. Silahkan kalian untuk lemah lembut kepada ahli sunnah karena mereka adalah sedikit. Istausu bi ahli sunnah fa innahum killah. Saling menasehati, saling menyayangi di antara sesama ahli sunnah karena mereka adalah sedikit. Walaupun hari ini lil asab sangat disayangkan. Orang-orang yang mengklaim ahli sunnah bahkan mengklaim salafi saling mentahdir dengan temannya. Dan ini menyelisih manhaj ahli sunnah. Di masa kebenaran itu asing dan di masa orang yang menegakkan kebenaran itu dianggap asing, maka timbul fitnah di antara sesamanya. Mereka tidak mengikuti nasihat para ulama, mereka tidak mengikuti nasihat para sahabat. Mereka tidak mengikuti nasihat para tabi'in. Rahimahullahu ta'ala ridwanullahi ta'ala alaihim. Karena mereka menasihatkan tarafaku bi ahli sunnah. Fa innahum aqlun nas. Bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang dengan sesama ahli sunnah karena mereka itu sedikit Bahkan digambarkan ahli sunnah di akhir zaman bagikan orang yang atau digambarkan bagikan bulu yang putih satu pada seekor unta atau kambing atau yang sejenisnya yang berbulu hitam dan sebaliknya. Nah, lalu para jamaah pemirsa rojatip yang dirahmati Allah Taala, siapa yang dimaksud kaum guruba ini? Maka Nabi Sallam setidaknya mensifati dengan tiga sifat Sifat yang pertama, alladzina yuslihuna idza fasadan Itu orang yang melakukan pembaharuan, melakukan tajdid, melakukan islah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tegak teguh berdiri dakwah. Yang mereka mengatakan dan mengamalkan ayat dalam surah ke-12 ayat 108. Qul hadhihi sabili anu ilallahi ala basirah ana wa manitaba'ani. Inilah jalanku, menyeru kepada Allah. Mereka melakukan islah pembaharuan. Yang dimaksud melakukan islah pembaharuan karena sebagian besar umat ini telah menyimpang akidahnya, menyimpang cara beribadahnya, cara bermuamalahnya telah penuh dengan perkara-perkara yang menyimpang, akhlaknya juga telah jauh daripada Islam. Maka muncullah kelompok ini mereka melakukan tajdid, mereka melakukan pembaharuan, mereka melakukan perubahan, tapi bukan merubah agama, ya, seperti yang dipahami oleh orang lain. Tidak, yang dimaksud adalah mengembalikan umat kepada agama semula. Nah. Di dalam hadis yang kedua Nabi SAW mengatakan Unasun solihun Piunasin unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lalu dikatakan yang mentaati mereka sedikit daripada yang maksiat kepada mereka. Maksudnya apa? Di mana kelompok ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kaum goroba ini orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kenapa dikatakan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena disebutkan dalam riwayat itu yang mentaati mereka lebih sedikit. Artinya apa? Ketika mereka menegur, ketika mereka memerintah, ketika mereka mengajak, ketika mereka melarang, maka yang mentaati mereka lebih sedikit. Sehingga Allah telah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, alaikum angfusakum, la yadurrukum man idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dan selamatkan diri kamu sendiri tidak akan memadorotkan kamu orang-orang yang menyelisih kamu setelah kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala menunjukkan di akhir zaman ini orang yang menegakkan amar ma'ruf ini akan dikucilkan dan mereka akan dianggap asing bahkan mungkin oh ini pemecah belah umat oh ini orang agama baru dan sebagainya padahal kembali dengan agama semula maka mereka akan dituding mereka akan dituduh Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam riwayat yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, "Alladzina yafirruna bidinihim anil fitan." Kaum goroba ini adalah orang-orang yang lari membawa agamanya menjauhi fitnah, menjauhi setiap bentuk-bentuk fitnah, Menjauhi fitnah syahwat, menjauhkan fitnah dari syubhat. Lalu para ulama mengatakan maka dengan itu al-guroba kaum guroba itu terbagi kepada dua. Yang pertama man yuslihu nafsahu. Yang pertama yang hanya mampu membereskan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya. Ia menjauh dari setiap bentuk-bentuk syubhat, ia menjauh dari setiap bentuk syahwat. Sedangkan yang kedua adalah alladhi yuslihu ma'afsadan nas itu orang-orang yang melakukan pembaharuan, orang-orang yang membereskan, yang mungkin juga di, bisa dikatakan menata ulang kerusakan yang ada, merubah kerusakan yang ada, melakukan pembaharuan dengan melakukan jihad yang dinamakan dalam hadis latazalut ta'ifatun min ummati bahirina alal haq wa fi riwayatin yuqatiluna alal haq wa fi riwayatin yujahiduna alal haq Senantiasa di antara umatku ini ada orang-orang yang menang di atas kebenaran, berperang di atas kebenaran, ya. berjihad di atas kebenaran. Ya. Dalam riwayat yang lain ko imatun ala amrillah, mereka teguh, mereka tegak di atas kebenaran, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaum gurubah. Para jamaah, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita dalam poin yang ketiga tadi Yaitu menjelaskan Manil Guroba Siapa mereka orang-orang yang diasingkan Maka yang diasingkan di akhir zaman Hum ahlus sunnah Mereka adalah ahlus sunnah mereka adalah para mujaddid, para pembaharu yang melakukan pembaharuan, melakukan islah. Ketika melihat kerusakan di tengah-tengah umat ini, baik kerusakan dari sisi akidahnya, cara mereka beribadah, cara mereka bermuamalah, dari sisi ahlak, maka mereka melakukan islah. Pembaharuan ini tentunya ditempuh dengan dua cara yang sangat agung. Yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksud dengan tasfiyah adalah memurnikan kembali agama ini. Dari setiap penambahan dari tangan-tangan orang-orang yang munafik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti innama akhwafu ma alaikum munafik ali mulisan. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takuti yang akan menimpa kepada kalian adalah orang-orang munafik alimul lisan yang lisannya pandai membikin syubhat menyamarkan agama ini membikin ragu tentang agama ini untuk sebagian besar kaum muslimin. Maka mereka melakukan tasbih. Kemudian yang kedua tarbiyah yaitu mendidik umat ini, mengajari umat ini. Dengan mengajarkan akidah yang sahih, akidah yang lurus, cara beribadah yang lurus, cara bermuamalah yang lurus, dan mengajari mereka dengan ahlak yang mulia. Dan mereka memiliki ketekunan dan ketangguhan dalam mengajari umat ini. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah At-Taubah bahwa perjalanan dakwah ini panjang. Perjalanan merubah umat ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan energi yang sangat kuat, harus menguras energi, mengeluarkan harta, mengeluarkan kemampuan kita. Nabi SAW bersabda, "Qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Nabi SAW bersabda, "Perangilah orang-orang musyrik <coughs> dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian dan dengan lisan-lisan kalian maka kaum guroba ini tidak tergoyahkan dalam tugas utamanya yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan mereka tetap tegak teguh Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lalu Nabi sallallahu menghabarkan Kenapa dikatakan patuba lil guroba? Allah bagi orang-orang yang diasingkan. Maka pada poin yang keempatnya ini, Nabi Sallam seolah-olah menyatakan sebab kenapa begitu berbahagia. Kenapa diberikan kedudukan yang tinggi nanti yaumal kiamah di surga bagi orang-orang yang diasingkan di akhir zaman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna min waraikum ayyamu sabri as-sabru fihinna mislu qabi al jamar Di mana Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya ada hari-hari yang begitu dahsyat fitnahnya. Orang yang sobar, orang yang memiliki kesabaran, tetap teguh tegak dalam kebenaran, tidak tergoyahkan dengan fitnah dunia, tidak tergoyahkan dengan fitnah syahwat, fitnah subuhat. Maka mereka adalah bagikan orang yang memegang bara api. Kenapa digambarkan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam bagikan orang yang memegang bara api. Para ulama menjelaskan perumpamaan ini ditinjau dari dua sisi. Dan hikmah perumpamaan ini ada dua sisi. Hikmah yang pertama, di mana kebenaran hak apabila tidak ada yang memperjuangkannya, apabila tidak ada yang memunculkannya, maka akan mati dan sirna kebenaran ini. Sebagaimana api yang dibiarkan akan mati, sedahsyat apapun mat, api itu akan ada saatnya untuk mati. Demikian juga kebenaran jika tidak ada yang memperjuangkannya. Sunnah ini bahkan mungkin sekedar sholat itu sapnya rapi maka ribuan kaum muslimin tidak paham bagaimana sholat yang benar padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya rapi bahkan sunnah begitu jelas dan tidak ada kalam ulama ataupun tidak ada ulama fikih kecuali membahas bagaimana sholat yang benar berjamaah diajarkan tapi sekedar pingin rapi saja gorib Islam ini. Asing Islam ini ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Nabi SAW menggambarkan Bagikan orang yang memegang bara api Artinya apa? Kebenaran kalau tidak ada yang memperjuangkannya Tidak ada yang memunculkannya Maka akan mati Tapi Alhamdulillah Allah menjaminnya kebenaran ini akan tetap ada sampai hari kiamat Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang tadi La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Lalu yang kedua, tobiah tabiat orang memegang api akan mendapatkan panasnya, akan merasakan panasnya. Maka demikian juga orang yang memperjuangkan kebenaran akan berhadapan dengan ujian. Sebagaimana kita mengetahui dalam sepanjang sejarah dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu di antara nabi ada yang dibelah, digergaji. Di antara nabi ada yang dibakar. Di antara nabi ada yang dilempari. Di antara para sahabat ada yang dipanggang. Di antara orang-orang soleh ada yang dipanggang seperti kisah Ashabul A'raf yang dikisahkan dalam hadis yang sahih. Dan demikian. Di antara para imam ada yang dicongkel kedua matanya. Di antara para imam ada yang dipenjarakan dan demikianlah fitnah itu akan menimpa kepada orang-orang yang memegang kebenaran itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang pahala al-amilu fihinna mislu ajr khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi maka orang yang komitmen di saat itu orang-orang yang teguh di saat itu tangguh maka akan diberikan pahala 50 kali lipat. Ganjarannya orang-orang yang berpegang teguh kepada di masa-masa kejayaan, di masa-masa nikmat. Dalam hadis yang lainnya dikatakan ajruna khamsina naminkum. Ajru khamsina naminkum. Keutamaannya disebutkan di hadapan para sahabat mereka akan mendapatkan 50 kali lipat dari ganjaran kalian. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang di akhir zaman lebih utama dari para sahabat tidak. Hanya diberikan pahalanya. Karena al jaza'u min jinsil amal, bahwa pahala diberikan oleh Allah taala sesuai dengan amal kita. Kalau berat, maka pahalanya pun besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berupa kabar gembira dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang komitmen kepada kebenaran itu. Maka berbahagialah orang yang mati di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Kita lihat perkataan para ulama sebagai akhir dari kajian malam hari ini. Orang yang meninggal dunia berada di atas sunnah. Hidup di atas sunnah itu senikmat-nikmat manusia. Kalau Abdullah ibnu Umar, Ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa. Beliau mengatakan tidak ada perkara yang paling aku bergembira sesuatu di dalam Islam selain hatiku tidak pernah masuk syubhat, tidak pernah masuk hawa nafsu, tidak pernah masuk bid'ah, aku terselamatkan dengan itu. Jadi ketika munculnya masa fitnah, ketika munculnya syubhat, dia selamat dari fitnah itu. Itu orang yang paling nikmat kehidupannya. Qala al-Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala qara'tu al-muhkama ba'da wafati nabiyikum bi asyri sinin. Fawajadtu fihi ni'mataini 'azimataini lam adri ayyuhuma a'dham anhadani Allahu alal Islam walam yaj'alni haruriyan. Berkata Imam Abu Aliyah, aku membaca Al-Muhkam. Setelah wafatnya Nabi Wasallam 10 tahun, lalu aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang aku tidak mengetahui mana yang paling besar di antara keduanya. Yang pertama Allah menunjukkan aku kepada Islam, aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, aku bukan Majusi. Lalu aku tidak dijadikan sebagai orang khawarij, muslim, sunni. Bukan syi'i, bukan khawarij, bukan murji dan yang lainnya. Tapi muslim, sunni. Qala al-imam Yusuf ibnul Asbat. Kana abi Qadarian wa akhwali Rawafidah sufyan fa hamalni ala sunnah. Imam Yusuf Ibnu Asbad berkata, Bapakku seorang Qadariyah dan paman-pamanku adalah seorang Rafidhah. Maka Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Lalu beliau membawaku di atas sunnah. Aku tidak seperti bapakku yang Rafidhah. Maaf, yang Qadariyah Aku tidak seperti paman-pamanku yang rafidah. Aku diselamatkan Allah melalui sepian. Aku menjadi seorang yang sunni. Berbahagia orang yang mati dalam sunnah. Qala Abdullah bin Aun. Ini Abdullah bin Aun rahimahullah taala. Man mata alal Islam wa sunnah falahu basyirun bi kulli Beliau berkata, Barang siapa yang meninggal dunia di atas Islam dan sunnah, maka berilah kabar gembira dengan seluruh kabar gembira. Beri kabar gembira dengan surga. Beri kabar gembira dengan seluruh kenikmatan. Karena orang yang mati di atas Islam dan sunnah itu semulia-mulia manusia. Belum mengatakan dalam riwayat yang lain, Ya Rabbi amitni alal Islam. Faqala was sunnah. Ketika ada orang yang mengatakan, Ya Allah matikan aku di atas Islam. Tambah katanya doanya, ala sunnah. Tambah doanya, mati di atas Islam dan mati di atas sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para tolabatul yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemirsa Roja TV, dan para pendengar Radio Roja. Ya, demikianlah sebagian istimbat-istimbat dari hadis guroba. Fatuba lil guroba, Berbahagialah bagi orang-orang yang diasingkan. Sampai di sini pembahasannya dan barangkali dari sisa waktu yang kita miliki ada pertanyaan bagi para jamaah maka dibuka untuk pertanyaan. Ya. Silakan. Islam itu istilah uh, fitnah Juhainam itu jamaah takfiri <coughs> dan fitnah khawarid di akhir zaman ini ketika di Saudi Arabia itu orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada uh, raja dan kepada imam kaum muslimin yang ada di sana dan termasuk mungkin fitnah kisahnya termasuk Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi rahimahullahu taala terfitnah dengan kisah ini sehingga beliau juga terusir dari Madinah Munawarah dan beliau dengan waktu yang sangat panjang tidak dibolehkan untuk ke apa ke Mekah Mukarramah pada waktu itu disebabkan dengan fitnah yang tadi yaitu jamaah takfir yaitu kaum e, termasuk fikrah pemahaman dari kaum khawarij Allah taala alam ya yang lainnya Ya. Ya itu disebabkan kita aja umat Islam yang tidak mempelajari agamanya termasuk mungkin antum sendiri menganggap asingnya dengan dakwah salaf karena baru belajar hari ini. Dari dulu belajar Islam cuma kalimat syahadat saja. Tidak belajar tentang Islam yang sesungguhnya. Kita tidak pernah belajar tafsir Al-Qur'an, kita tidak pernah belajar uh, apa hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya tidak pernah kita belajar tentang fikih para ulama, fikih para sahabat, fikih para ulama dan seterusnya. Ya, itu yang menyebabkan eh, apa? Asingnya Islam di tengah umat Islam ini tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama lemahnya minat kaum muslimin mempelajari agamanya. Yang kedua, karena memang ulama di akhir zaman itu sedikit ya yang menjelaskan agama ini yang memiliki kemampuan tentang hakikat agama ini adalah semakin sedikit di akhir zaman ini ya dan itu telah diwanti-wanti oleh Nabi Wasallam dan telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> dalam banyak hadisnya salah satu hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa uh, tidaklah datang tahun kecuali akan lebih jelek daripada yang sebelumnya. Maka mereka mengatakan atau Nabi Muhammad mengatakan bukan yang dimaksud tentang keduniaan, tetapi yang dimaksud lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya yaitu matinya para ulama dan banyaknya orang-orang yang bodoh kepada agamanya. orang Orang yang bodoh apa? kepada agamanya. Ya, silakan. Oh, ini tentang ya, para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Mereka pada menghafal Al-Qur'an dan mereka memahami maknanya. Kita mengetahui bahwa para ulama salafus saleh meriwayatkan dari para sahabat sebagaimana disebutkan dalam mukadimah tafsir Ibnu Katsir bahwa para sahabat itu memahami dan mempelajari ayat Al-Qur'an 10 ayat 10 ayat. Mereka tidak melewati dari 10 ayat sehingga mereka memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya, lalu mendakwahkannya. Dilalu apa mendakwahkannya? Diriwayatkan dari para sahabat di mana mereka mempelajari makna tafsir Al-Qur'an sebagaimana mereka mempelajari tentang makharijul hurufnya mempelajari tentang makhraj hurufnya, bagaimana cara membacanya. Demikian juga mereka mempelajari tentang tafsirnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan hari ini mungkin sulit kita mempelajari tafsir Al-Qur'an di samping kita bahasanya bukan bahasa Arab, ya. Kemudian juga karena terkadang terjadi perbedaan tafsir para ulama. <coughs> jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya hari ini adalah dimudahkan oleh Allah Ta'ala mempelajari agama ini. Pertama, begitu banyak orang yang membuka untuk mempelajari tentang bahasa Arab. Oleh sebab itu, belajar bahasa Arab bagi kaum muslimin sesungguhnya fardu ain. Jadi belajar bahasa Arab bagi seorang muslim fardu ain wajib kepada setiap individu setidaknya bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang wajib seperti mau sholat, mau wudhu, mau ibadah haji, mau umroh, tahu bahasa Arabnya, cara berdoa, cara sholat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan dengan membangkitkan orang-orang yang alim, yang, mempelajari, eh, yang menjelaskan agama ini. Ya, Sekedar contoh, sekarang ada ulama yang mentahkik dan memudahkan kita tafsir diringkas dari kitab apa tafsir Ibnu Katsir, dipilih yang paling kuatnya, ditarjih oleh para ulama, diteliti dan sebagainya. Dan hari ini tentunya kalau dulu ilmu mungkin harus didatangi. Tetapi sekarang ilmu itu datang ke rumah-rumah kita. Tapi yang jadi masalah kita masih malas aja. Dulu mungkin kalau antum belajar ya, mungkin kalau antum belajar kepada saya, antum harus datang ke Tasikmalaya. Kalau sekarang kan orangnya datang. Orang alimnya datang, al ilmu yu'ta. Asalnya. Sekarang al ilmu ya'ti, ilmu itu datang di tengah kita. Tetapi masih malas juga kita hari ini belajar agama ini. Ya. Agama ini dimudahkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulama yang dari begitu jauhnya bisa kita mendapatkannya dari jarak yang jauh hari ini. Apakah orang-orang yang mempelajari sunnah akan tetapi dia tidak mengamalkan sunnah disebut al-guroba? Ya tidak ya. Orang yang sekedar mempelajari tidak mengamalkan tidak dimaksudkan al-guroba. Maka lihat di dalam hadis tadi kan al-amilu. Al-amilu orang yang mendakwahkannya, mengamalkannya, mempelajarinya. Maka kata para ulama, tasfiyah wa tarbiyah itu digambarkan dalam tiga kalimat katanya. Kalau kita akan merubah satu bangsa, cukup dengan tiga kalimat katanya. Belajar, mengamalkan, mengajarkan. Akan terjadi perubahan. Disebutkan dengan tiga kalimat yang singkat. Belajar, mengamalkan, dan mendakwahkan. Hanya dengan tiga kalimat ini. Dan para sahabat mempraktekan itu. Dalam kehidupan mereka mereka belajar. Lalu mereka mengamalkannya. Lalu mereka mendakwahkannya. Kita lihat Malik ibnu Huairis disebutkan dalam Sahih Bukhari bab at-tanawub bil ilmi bab bergantian dalam mencari ilmu ya disebutkan di situ tentang Malik ibnu Muhairis dan 20 pemuda yang sebaya dengannya maka mereka datang kepada Nabi Sallam sebab Malik bin Hairis bukan orang yang di sekitar dekat Masjid Nabawi. Beliau termasuk yang agak jauh. Maka datang kepada Nabi Sallam belajar tentang agama ini. Maka Nabi Sallam mengajarkan dua perkara. Yang pertama mempraktekkan apa yang telah didapatkan fa hadaratis salatu yu'addin ahadukum minkum wal ummakum akbarukum wahai Malik Ibnu Haris dan <coughs> pasukannya kalau datang waktu adzan adzanlah salah seorang di antara kamu dan angkatlah imam orang yang paling besar di antara kamu bacaannya paling banyak kefakihannya paling fakih dan umumnya apa umurnya paling tua pilih yang berkumpul di antara tiga syarat itu Kemudian Malik bin Harith diperintahkan oleh Nabi SAW, Solu kama itu usalli, solatlah kamu seperti aku solat. Maka Malik bin Harith pun mempraktekkan seluruh apa yang pernah didengarnya dan pernah dilihatnya. Dan ini para sahabat, kita lihat Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Da'a Utsmanu biwadu'in maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala meminta bezana yang berisi air. Fa'afa ala yadaihi fagossalahuma salatha marratin. Lalu beliau menuangkan air ke telapak tangannya lalu mencuci tiga kali. Fatamad mado wastan syako. sama rotin. <coughs> Maka beliau itu berkumur-kumur mengisap air ke hidung tiga kali min kafin wahidah dari satu telapak tangan sebutkan kemudian beliau mencuci telak, eh, tangan yang kanan sampai sikunya tiga kali kemudian yang kiri tiga kali mengusap kepalanya kemudian mencuci kakinya yang kanan dan yang kiri lalu beliau mengatakan man tawadha'a nahwa wudhu'i hadza kufira lahu ma taqada bin bandanbi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini demonstrasi ya dan ini para sahabat ridwanullahi taala alaihim Ketika mereka tahu, mereka mengamalkan. Ketika mereka mengamalkan, mereka mendakwahkannya. Dan ini digambarkan dalam kalimat yang sangat singkat. Yang dimaksud dengan tajdid ya, pembaharuan atau melakukan pembaharuan. Tadi dikatakan bahwa salah satu fitnah akhir zaman adalah orang-orang yang beramal soleh untuk dunia Lalu apakah salah apabila kita berdoa untuk mendapatkan dunia? Tidak ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang beramal soleh ya dengan tujuan dunia. Artinya tidak tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta sesuatu sisi yang ada di sisi Allah taala untuk akhirat. Tapi mereka adalah untuk dunia. Nah, adapun orang ber, doa meminta bagian dari dunia ini, nikmat dunia, maka diperintahkan dan dianjurkan. Sebagaimana doa di waktu subuh <coughs> ataupun dalam waktu subuh, baik dalam tasyahud akhir atau mungkin juga ketika sujud terakhir atau setelah dikir doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala di situ menunjukkan bahkan e, perlu kita pahami banyak orang yang sholat tapi tidak tahu apa yang dibaca dalam sholat. Ada orang tanya Pak Ustad, tolong katanya kasih doa untuk minta rizki dalam sholat. Saya tanya, maaf Pak, udah berapa tahun Pak sholat? Hmm, saya dari kecil sholat. Tapi ingatkah Bapak kalau dalam doa ketika di antara sujud ada doa Robik warhamni wajburni wahdini warzukni Bapak ingat nggak bahwa itu doa minta rizki? Oh iya katanya Berarti selama sholat ini tidak tahu Bahwa di dalam tasyahud ada minta doa apa? Rizki Ada doa minta rizki dalam sholat Bahkan diajarkan apa? Oleh Nabi Sallam Warzukni Ya tetapi kita terkadang lupa ya tidak tahu apa yang dikatakan ketika apa sholat. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali demikianlah kajian di malam yang berbahagia ini.